melanjutkan pembahasan kitab Aslu Sunnah wa Atiqaduddin Karya Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi Sebuah kitab yang berisikan tentang Akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah Sebagaimana mereka dapatkan dari para ulama di berbagai negeri secara turun temurun yang sampai uh, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah yang diwarisi oleh para sahabat dari Nabi lalu disampaikan kepada para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in kemudian ditulis dalam kitab-kitab karya para ulama kita rahimahumullah. Telah kita sebutkan beberapa poin akidah al-sunnah wal-jamaah pada kesempatan-kesempatan sebelumnya dan sekarang kita akan uh, membaca tentang sebagian keyakinan al-sunnah di mana keduanya mengatakan wa qala wan nasu mu'minuna fi ahkamihim wa mawarithihim wa yudra' ma hum indallahi azza wa jal faman qala innahu mu'minun haqqan fahuwa mubtadi'un wa man qala mu'minun indallah fahuwa minal kadhibin wa man qala huwa mu'minun billahi haqqan fahuwa musibun Ikhwani fiddin rahimakumullah Keduanya Abu Hatim dan Abu Surah mengatakan wan mu'minun dan manusia mereka adalah kaum mukminin fi ahkamihim baik dalam bab hukum-hukum terhadap mereka wa mawarithihim dan terkait warisan-warisan mereka wala yudra ma hum indallah dan tidak diketahui bagaimana kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mengatakan saya seorang mukmin yang benar-benar mukmin maka dia seorang mubtadi. Dan siapa yang mengatakan saya mukmin di sisi Allah maka dia seorang dari para pendusta. Dan yang mengatakan saya beriman kepada Allah saya benar-benar beriman kepada Allah, maka itulah yang benar. Bahwa musib. Ikhwani fidin rahimakumullah pada poin ini beliau berdua rahimahumallah menerangkan kepada kita bahwa hukum terhadap mukminin pada umumnya secara lahiriah mereka sebagai mukminun muslimun sehingga hukum-hukum terkait dengan mereka dihukumi hukum-hukum Islam. Misalnya dalam bab salat jenazah, penguburan mereka, dalam bab pernikahan dengan mereka, dalam bab hukum sembelihan mereka, semuanya mereka adalah muslimun mukminun kita bermuamalah dengan mereka sebagaimana muslimin mukminin. Ya. Wala yudramahum indallah, tapi tidak diketahui apa sesungguhnya kedudukan mereka di sisi Allah. Artinya ini urusan kalbu, urusan hakikat keimanan seseorang kita tidak tahu. Bisa jadi seorang mengatakan saya mukmin dan kita berinteraksi sebagai seorang mukmin dengan dia. Iya. Tapi ternyata dia seorang munafik. Mungkin saja. Saya jadi pula bahkan dia menampakkan keislaman ternyata musuh besar terhadap Islam. Nah, ini pun kita ketahui sebagaimana terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengan orang-orang yang menampakkan keislaman di masa itu baik para sahabat yang memang betul-betul muslimun mukminun atau yang mengaku sebagai muslimin tapi ternyata orang-orang munafik. Bahkan di antara mereka ada tokohnya orang-orang munafik yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan munafikin, rasul munafikin. Nah, secara lahiriah Nabi menghukumi mereka sebagai muslimin mukminin. Bahkan Nabi sendiri ketika wafatnya Abdullah bin Ubay, Nabi menyolati ketika uh, belum datang larangan dari Allah Azza wa Jalla secara khusus tentang itu. Nah, walaupun kemudian turun ayat tentang menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang-orang munafik yang lain dari para uh, muridnya atau teman-temannya Abdullah bin Ubay juga banyak. Tapi para sahabat menghukumi mereka secara lahiriah sebagai muslimin mukminin. Ada di antara sahabat yang tahu dia sebetulnya munafik, seperti Hudzaifah banyak tahu karena berita dari Rasulullah, bulan munafik, bulan munafik. Tapi selain Hudzaifah tidak tahu disangka mereka betul-betul sebagai muslimin. Nah, jadi begitulah pula di zaman sekarang. Apalagi di zaman sekarang orang-orang munafik tentunya lebih banyak daripada di zaman Rasulullah. Nah, tapi kita secara lahiriah kita menghukumi secara lahiriahnya. Kita dalam bab tadi pernikahan mereka muslimin boleh saling menikah dalam bab sembelihan hewannya oh, mereka menyembelih nah, sembelihan muslimin kita boleh makan ah, sembelihannya nah, mereka meninggal oh, disolati karena mereka muslimin dikubur di kuburan muslimin dan begitu seterusnya ya itu secara lahiriah kita bermuamalah seperti itu Walaupun kita nggak tahu hakikatnya di sisi Allah, siapa yang betul-betul mukmin, siapa yang bukan mukminun. Ya. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni lam umar an anquba an kulubin nas wala asyqa butunahum." Aku tidak diperintahkan untuk mengorek-ngorek, membuka-buka kalbu manusia. Wala an asyqa butunahum, tidak pula untuk membuka perut-perut mereka. Artinya urusan batin serahkan kepada Allah Azza wa Kita menghukumi secara lahiriah. Selama secara lahiriah tidak menampakkan kafirnya kepada Allah Azza wa ya kita menghukumi dia sebagai muslimin. disebutkan pula ya eh, bahwa urusan as-sarair nah, urusan yakni apa yang tersembunyi di dalam jiwa seseorang rahasia kalbunya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala alaina bidzawahir wallahu yatawalla as-sarair kita yang menghukumi mereka secara lahiriah Allah yang mengurusi urusan batin. Allah yang Maha tahu tentang siapa mereka. Ikhwan Fidin rahimakumullah, terkait dengan ini kemudian penulis Syekh uh, Abu Hatim <clears throat> Al-Imam Abu Hatim al razi dan Al-Imam Abu Zur al razi kemudian melanjutkan masih terkait dengan ini maka kalau ada orang mengatakan saya mukminun haqqan. Saya orang yang mukmin yang benar-benar mukmin. Nah, ini kata mereka ini mubtadi. Ahli bid'ah ini. Ya. Artinya ini seolah-olah apa? E, menganggap dirinya betul-betul sebagai mukmin yang sudah pasti diterima di sisi Allah sebagai mukmin. Sahabat nggak ada yang begitu ya, menilai diri mereka sebagai orang yang sudah ibaratnya lulus sebagai mukmin yang sungguh-sungguh para sahabat ada kekhawatiran seperti disebutkan oleh sebagian tabi'in adrabtu 30 min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu ala nafsihi an-nifaq saya ketemu 30 sahabat masing-masing dari mereka khawatir ada kemunafikan dalam diri mereka. Itu para sahabat Nabi. Nah, bagaimana kalau ada orang mengatakan saya mukminun haqqan, saya mukmin yang benar-benar mukmin. Nah, sahabat nggak begitu. Sahabat khawatir dengan amal mereka yang besar, dengan keimanan mereka yang kokoh, tapi ada kekhawatiran. Dan itulah memang sifat seorang mukmin yang sungguh-sungguh. Alladzina yu'tuna nama atau wa qulubuhum wajilah mereka yang mengamalkan apa yang mereka amalkan tapi mereka tetap kalbunya ada rasa takut dan khawatir nah sementara ini sudah seolah-olah tidak ada kekhawatiran sama sekali ana mukminun haqqan saya seorang mukmin yang pasti mukmin eh ini nggak boleh yang seperti ini ya dinilai oleh Abu Hatim dan Abu Surah dia justru mubtadi ahli bid'ah yang seperti ini Begitu pula yang mengatakan ana mu'minun indallah. Saya seorang mukmin di sisi Allah. Artinya saya di sisi Allah sudah jelas dianggap ya, dinilai sebagai seorang mukmin. Beliau mengatakan orang yang mengatakan begitu fahuwa minal kadibin dia tergolong salah satu dari para pendusta. Bahwa minal kadibin. Tahu dari mana? Allah Azza wa Jalla mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian mensucikan diri kalian, artinya menganggap suci diri kalian. Tahu dari mana? Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah yang lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. Allahu a'lam. Allah lebih tahu siapa yang lebih bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla maka seorang yang menyatakan saya mukmin di sisi Allah dusta dari mana tidak ada wahyu yang turun kepada dia ini zaman sudah zaman bukan turunnya wahyu ketika zaman turunnya wahyu saja sahabat enggak berani mengatakan begitu sahabat yang sudah disebut sebagai ahlu jannah juga enggak mengatakan begitu nah maka ini juga keliru ucapan seperti itu ucapan yang menyimpang. Seperti yang tadi kita sebutkan ini terkait dengan apa? Bab apa kedudukan orang di sisi Allah tidak bisa diketahui kecuali berita dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang mengatakan man qala huwa mu'minun billahi haqqan. Saya beriman kepada Allah, benar-benar saya beriman kepada Allah. Artinya ini menyatakan semacam bukan menfonis dirinya tapi menyatakan perbuatannya saya beriman kepada Allah ya. saya bukan orang yang kafir kepada Allah ya. saya anti kekafiran tidak mau tapi saya mukmin billah saya beriman yakin akan adanya Allah saya yakin bahwa Allah Azza Wajal sebagai zat yang satu-satunya berhak diibadahi mengimani rububiyah Allah dan seterusnya. Sehingga ucapan seperti ini artinya suatu pernyataan sikap. bukan dia anggap dirinya sebagai orang yang suci sebagai mukmin bukan, tapi pernyataan sikap dia saya beriman kepada Allah. Benar. Ya, saya tidak uh, dusta. Tapi saya benar-benar sebagai orang yang beriman kepada Allah. Nah, yang seperti ini yang musib, ini yang benar. Bahwa musib yang seperti ini ini yang benar. Makanya untuk menghindari hal-hal yang eh, apa teranggap sebagai fonis sebagai seorang mukmin ini kita ketika mengatakan eh, bahwa diri kita seorang mukmin lebih bagusnya ditambahi dengan kata insyaallah. Itu disebut al-istithna fil iman. Istifna fil iman artinya apa? Mengatakan saya mukmin insyaallah. Nah, ini para pendahulu kita rahimahumullah banyak melakukan istifna, Ya. istifna begini. Ketika ditanya misalnya apakah kamu mukmin? Ya, saya mukmin insyaallah. Nah, eh, disebutkan di sini oleh Syekh Rabi' Afidallah sebagai kesimpulan dari apa yang didapati dari para ulama kita terdahulu sebagian ulama kita mengatakan wajib menyebut istithna ya ada yang mengatakan e, disunnahkan kita menyebut istifna insyaallah itu ada yang mengatakan mubah ya jais sehingga seperti di sini disebutkan <clears throat> ketika mengatakan saya mukmin billah ya tanpa menyebut istifna tanpa menyebut insya Allah. Yang jelas itu lebih utama ya, agar kita terhindar dari tazkiyatun nafs. Nah, sebagian kelompok ya dari mereka ahlu bid'ah mengatakan kalau kamu mengatakan saya mukmin insya Allah berarti kamu nggak yakin berarti kamu imannya ada keraguan nggak boleh kamu mengatakan insya Allah ini sebagian kelompok menilai seperti itu dari kelompok-kelompok sesat. Kita katakan ya tidak begitu. kata ya. Kata-kata saya mukmin insya Allah tidak mengandung keraguan. Tapi kata-kata insya Allah ini untuk menghindarkan apa uh, pemastian bahwa kita diterima sebagai seorang mukmin di sisi Allah. Adapun perbuatan saya, saya beriman, itu jelas saya beriman. Tapi apakah sudah diterima iman saya? Kita nggak tahu. Makanya saya katakan insya Allah karena itu bukan saya ragu. Dan kata insya Allah tidak pada setiap hal yang itu ragu. Buktinya apa? Buktinya kalau kita doa masuk kuburan apa doanya? Wa inna insya Allah bikum lahikun. Dan kami insya Allah menyusul kalian. Apa ada keraguan kita nyusul yang mati? Nggak ada keraguan. Pasti kita mati. itu. Jadi kata insya Allah bukan pada sesuatu yang itu ragu. Tidak. <laughs> Ya. Terkadang ya seperti itu, terkadang tidak. Dan di sini kita gunakan bukan kita ragu terhadap iman kita. Artinya perbuatan kita kita beriman tidak. Kita yakin saya beriman. Cuma masalah diterima atau tidak itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menilai. Nah, begitu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi uh, di sini Abu Hatim dan Abu Zur'ah ar razian rahimahumullah beliau sebetulnya sedang membantah suatu kelompok yaitu kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah itu kalau bahasa orang sekarang di sini misalnya orang bilang apa? Terlalu pede begitu ya. Jadi merasa sudah mukmin dan diterima di sisi Allah. Sehingga bagi mereka tidak boleh mengatakan insya Allah. Jadi pastikan saja kamu beriman dan imannya jelas diterima. Bahkan lebih parah lagi mereka sampai mengatakan apa? Saya mengatakan ya Eh, iman mereka sama dengan imannya para malaikat, sama saja. Imannya sama dengan imannya para nabi. Sampai seperti itu. Nah, makanya di sini dikatakan oleh beliau tidak sembarangan orang mengatakan saya mukmin sudah dinilai beriman di sisi Allah nggak bisa. Ya. Tanpa ada dasar dia mengatakan seperti itu. Yang benar ya Katakan bahwa saya beriman kepada Allah. Saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau saya mukmin insyaallah. Ya, urusan diterima atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap bahwa iman-iman kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Berikutnya beliau mengatakan wal murji'atu al mubtadi'atu dullal. Dan orang-orang murji'ah, ahli bid'ah itu orang-orang sesat. Nah ini langsung nyangkut ke murji'ah. Karena yang tadi mengatakan saya mukmin benar-benar di sisi Allah itu orang-orang murji'ah. Makanya beliau langsung mengatakan mereka itu orang-orang murji'ah, al-mubtadi'ah, ahli bid'ah adalah dullal orang-orang yang sesat. Ya. Nah, siapa itu Murji'ah? Sedikit banyak kita telah singgung siapa itu mereka orang-orang Murji'ah. Al-Murji'ah kalau di sisi dari sisi bahasa artinya orang-orang yang menangguhkan. Al-irja itu artinya yakni menangguhkan. Sehingga uh, dari sisi bahasa ya nampak di sana bahwa mereka e, menangguhkan sesuatu dalam bab iman ini apa yang mereka tangguhkan yaitu amal oleh mereka amal tidak masuk iman ya diundur ya bahkan dikeluarkan daripada iman terus iman itu apa iman itu menurut mereka adalah keyakinan saja, keyakinan saja atau keyakinan dan ucapan. Adapun perbuatan maka tidak termasuk iman. Nah, dengan sebab inilah mereka mengakhirkan, menangguhkan, bahkan mengeluarkan amal dari iman sehingga mereka disebut al-murji'ah. Orang-orang yang menangguhkan amal dari iman dan mengeluarkan amal dari iman. Ikhwani fiddin rahimakumullah uh, uh, Sufyan al-Thawri rahimahullah mengatakan tentang murjiah ini uh, hum farakuna fi thalatin mereka itu berbeda dengan kita ahlu sunnah dalam tiga hal mereka menyimpang dari ahlu sunnah dalam tiga hal nahnu nakul al-imanu qaulun wa amal. Wa hum yaqulun al-amal laysa min al iman. Kami sebagai ahlu sunnah mengatakan bahwa iman terdiri daripada ucapan dan perbuatan. Sementara mereka mengatakan perbuatan bukan termasuk iman. Wa nahnu naqul al-iman yazidu wa yanqus. Wa hum yaqulun al-iman la yazidu wala yangkus. Kita mengatakan iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Dan mereka mengatakan iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Tetap ya, bertambah tidak, kalau berkurang artinya hilang. Tidak ada berkurang. Ya. Sehingga turun tapi masih ada, enggak ada. Kalau turun ya hilang sudah langsung. Itu mereka Murji'ah. Kemudian yang ketiga kata Sufyan al-Thawri rahimahullah, wa nahnu naqul ahlul qiblah indana mu'minun wa Allahu a'lam ya bima indallah. Kami mengatakan bahwa ahlul kiblah, orang-orang yang masih menghadap kiblat sholat, ya, muslimin. Mereka kami nilai muslimin secara hukum zahir seperti yang dikatakan. Mukminun mereka. Seperti yang tadi dijelaskan. Tapi ya, Allah lebih tahu tentang apa nilai mereka di sisi Allah. Diterima atau tidak itu urusan Allah. Tapi mereka di dunia kita nilai sebagai mukminin. Wahum yakulun, tapi Murji'ah mengatakan nahnu mu'minuna indallah. Kalau kami, kami mengatakan kata Murji'ah ini ya, kami adalah orang-orang yang jelas beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah dinilai sebagai mukminin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tiga perbedaan prinsip antara ahlu Sunnah wal Jamaah dengan orang-orang murjiah. Dan murjiah ini paling tidaknya ada dua golongan ya, secara garis besarnya ada dua golongan. Yang pertama golongan gulat yakni orang-orang murjiah yang ekstrim yang melampaui batas sangat melampaui batas yaitu murjiahnya orang-orang Jahmiyah yang asli, Jahmiyah yang asli, Jaham bin Sofwan. Mereka ini mengatakan bahwa iman hanya al-ma'rifah, sekedar tahu tentang Allah sudah cukup, itu sudah mukmin. Ya, al-ma'rifah mengetahui adanya Allah Azza wa Jal tentang Allah Azza wa Jal itu sudah cukup, itu sudah mukmin menurut mereka. Nah ini ini seperti yang dikatakan sebagai al gulat ekstrimnya mereka orang-orang murjiah karena dengan e, definisi yang seperti itu terhadap iman akhirnya ya iblis bisa tergolong sebagai mumin iblis bukan hanya sekedar tahu iblis itu bicara langsung dengan Allah ya kan bicara langsung dan ketika sumpah sumpah dengan sifat Allah tapi izzatika demi kemuliaanmu sumpah dengan menyebut sifat Allah nah kalau definisi iman seperti kata Jahmiyah ya iblis mukmin kalau begitu ya. begitu juga orang-orang kafir yang lain tokoh-tokoh kekafiran ya. Fir'aun termasuk nah, bisa dinilai mukmin dan juga musyrikin Arab orang-orang musyrikin Arab ya minun karena mereka tahu adanya Allah Azza wa Jal dan beriman dengan Allah tapi mereka musyrikin nah ini yang parah kemudian ada pula yang mirip mereka yaitu orang-orang karamiyah ini juga bisa masuk dalam golongan murjiah tentunya karena mereka berkeyakinan iman hanya ucapan lisan iman hanya ucapan lisan ini karami ya. kalau iman hanya ucapan lisan maka munafikun kalau begitu mukminun ya kan munafikun e, bukan hanya syahadat dengan syahadatain mereka juga baca Quran mereka juga sholat tapi mereka munafikun dalamnya itu kekafiran Lahiriahnya saja seperti itu dan Allah Azza wa Jal telah mengatakan tentang mereka orang-orang munafik innal munafikina fid asfali minan nar orang-orang munafik di kerak paling bawah dari api neraka tapi kalau mengikuti definisi karamiyah maka munafik adalah mukminun nah ini jelas tergolong murjiah yang juga cukup ekstrim ini ya Ya, dan ini sangat berbahaya. Kemudian ada golongan yang lain yaitu yang dikenal dengan murji'atu al-fuqaha. Murji'atu al-fuqaha. Al-fuqaha artinya apa? Ahli-ahli fikih. Kenapa disebut murji'ahnya ahli-ahli fikih? Karena dari beberapa ulama ahli fikih ada yang terjerat dalam paham murjiah ini walaupun sebagian mereka <clears throat> eh, diriwayatkan bahwa kemudian bertobat seperti Abu Hanifah ya Abu Hanifah sempat masuk <clears throat> dalam e, murjiatul fuqaha tapi sebagian buku menyebutkan beliau kemudian bertaubat tapi ahli fikih yang lain ya yakni tergolong secara global ulama ahli fikih juga terjerat pada paham ini murji'atu al-fuqaha nah mereka ini berkeyakinan bahwa al-iman huwa tasdiq wal qaul iman itu ya membenarkan percaya membenarkan yakin dengan kalbunya dan juga mengucapkan mengikrarkan tapi kalau perbuatan itu bukan termasuk iman perbuatan bukan termasuk iman. Jadi mereka yakni uh, secara keyakinan meyakini dan mengikrarkan, dan mereka juga beramal ya, mereka beramal. Mereka sholat, mereka puasa ya. Cuma mereka mengatakan ini bukan bagian dari iman, ini konsekuensi saja dari suatu keimanan tapi itu bukan daripada iman. Nah, ini juga mazhab yang menyimpang seperti ini ya karena konsekuensi daripada keyakinan mereka yang seperti itu orang yang tidak melakukan amalan-amalan dia tetap dikatakan mukmin yang sempurna imannya nggak berkurang imannya dan ini sangat bertolak belakang dengan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah maghrib ya Allah supaya adan maghrib nanti kita lanjutkan بعد المغرب